Sebaik-baik kalian adalah orang yang dia belajar Al-Qur'an wa 'allama dan mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang muslim untuk mempelajari kitab Allah Al-Qur'an Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran Meninggalkan mentadaburi Al-Quran Allah mengatakan ketika menceritakan bahwasanya nanti di akhirat Rasulullah SAW akan mengajukan umatnya yang dia tidak mau mentadabur Al-Quran Bahwa Rasul Inna qawmi ittakhadu hadal Qur'ana mahjura Ketika Rasulullah SAW mengatakan Ya Allah ya Tuhanku sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'an telah menjadikan Quran itu mahjura, suatu yang ditinggalkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, saya bawanya tafsir Ibnu Katsir karena belum dapat materi atau kitab dari saya di sini. Para ulama atau sebagian ulama Ibnu Katsir di antaranya menafsirkan mahjura di sini dengan beberapa eh, tahapan beberapa yaitu tahapan yang pertama diantaranya adalah dia membaca tapi tidak mau mentadabir Al-Quran ini karena Al-Quran diturunkan sebagai hudalinas sebagai petunjuk bagi manusia Allah mengatakan syahr Ramadan alladhi unzila fi al-Quran hudalinas Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia Artinya apa? Akidah kita sesuai dengan Al-Quran Ibadah kita sesuai dengan Al-Quran Muamalah kita, akhlak kita sesuai dengan Al-Quran Ini yang menjadi tujuan Al-Quran diturunkan Kita Alhamdulillah bersyukur Zaman sekarang yang lebih banyak para penghafal-penghafal Al-Quran <clears throat> Tapi diterangkan dalam eh, kitab Aisyah Tafasir Diri sebutkan di situ disebutkan berapa banyak orang yang dia menghafal Quran, menghafal kitab Allah, tapi tidak paham maknanya. Berapa banyak para hafal, hafal Quran, tapi tidak paham atau tidak mengetahui isi makna dari Al-Quran tersebut. Itu dengan orang yang hafal Quran. Bagaimana dengan orang yang tidak hafal Al-Quran? Dan ini terjadi pada zaman sekarang ya. sehingga ayuhal ikhwah ya, kami berwasiat pertama kepada diri kami sendiri juga kepada antum semua ya. mari namanya Al-Quran yang pertama kita baca ya. baca sesuai dengan kaidah tajwid ya. karena apa di sana juga ada fadilah ya. fadilahnya sangat banyak belajar tajwid membaca Al-Quran Allah mengatakan Tidur Qur'ana tartila. Dan bacalah kalian Al-Qur'an dengan tartil. Maksudnya apa? Sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Karena apa nanti ketika harusnya dibaca panjang dibaca pendek atau sebaliknya akan bisa merubah arti. Atau mungkin dibaca salah makrotnya. Harusnya ain dibaca a misalkan. Harusnya al-alamin dibaca alamin. Salah. Karena mana sudah berbeda semesta tapi kalau pakai a alam pedih ini samiun alim bukan samiun alim kenapa kalau samiun alim alam sudah berbeda ya, ini ini salah satu contoh ini jadi membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid Allah juga mengatakan alladzina Al Quran yaitu orang orang yang dia membaca Al-Quran hak tilawati yaitu dengan sebenar perannya tilawah. Maksudnya apa? Sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Banyak sekali fadilah. Di antaranya adalah Allah uh, Rasulullah SAW mengatakan Iqra'ul Qur'an fa inna sayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi. Akan menjadi syafaat. Apa itu syafaat? Penolong. bagi orang-orang yang diam baca Al-Qur'an. Tingkatan yang kedua tidak cukup dibaca yang kedua adalah difahami isinya, difahami makna dari Al-Quran tersebut. Karena tadi itu Al-Quran butuh untuk dipahami. Allah mengatakan apalah yang tadabbarun Al-Quran am ala qulubihim Kenapa mereka tidak mau mentadabbur Al-Quran? Apakah dalam hati mereka ada kunci-kuncinya? Nah, ini adalah tujuan Al-Quran. Sehingga untuk tatbikul Quran, mengamalkan Al-Quran butuh faham sebenarnya orang, orang Jawa kalau kita orang Jawa itu sudah mewasiatkan sebuah nasihat yang bagus moco Quran sak makna ini ini sebenarnya makna yang bagus membaca Quran dengan maknanya karena apa dengan tahu maknanya kita akan tahu isinya sehingga apa kita tahu isinya dan kita akan mempraktekkan itu dalam kehidupan kehidupan kita ya ini eh, sebagai mukodimah tentang tafsir. Pentingnya kita eh, belajar tafsir Al-Qur'an. Setelah kita mengetahui tingkatan yang ketiga, setelah tafhimul Qur'an, kemudian tadbiqul Qur'an, ya. Qiraatul Qur'an, tafhimul Qur'an, kemudian tadbiqul Qur'an mengamalkan Al-Qur'an. Ya, akhlak kita sesuai dengan Al-Qur'an. Sehingga ketika Aisyah ditanya bagaimana tentang akhlak Rasulullah SAW sama dengan hulukul Quran ya akhlak Rasul itu ya seperti Quran itu apa yang dalam Quran itu apa yang dikatakan atau dilaksanakan oleh Rasulullah SAW perilakunya sesuai dengan Al-Quran nah ini kita butuh yang seperti itu ya terutama ikhwan-ikhwan terutama ya, kaum muslimin yang semangat dalam mengaji mari kita ya mencontoh akhlak Rasulullah SAW bagaimana akhlak beliau akhlak sesuai dengan Al-Quran ini ini yang menjadi apa e, nasihat bagi kita semua terutama pada diri saya sendiri itu tentang pentingnya kita yaitu memahami Al-Qur'an. Kitab yang ada di hadapan kita berapa banyak yang punya kitab? Satu, dua, tiga. Lainnya belum belum ya ya nanti mungkin bisa ngopi atau bisa ya silakan nanti mengusahakan udah lebih bermanfaatnya karena apa e, mempunyai kitab ya. apalagi kalau kita mungkin males untuk nyatet ada itu dengan apa itu kita baca kita eh, menyemaknya menyimak dengan buku misalnya kalau ketika kita lupa kita di rumah bisa murah murajaah ya bisa merojah karena sebagaimana dikatakan oleh e, sebagian ahli ini bahwasanya namanya ilmu itu seperti kita memburu buruan ya buruan ya kalau tidak kita ikat biasanya kita akan lupa ya sebenarnya buruan kalau tidak diikat akan apa Di, hilang jadi perumpamaan kita menuntut ilmu ya, ini berkaitan dengan surah Al-Fatihah yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Memang e, masalah bismillah ini yang menjadi e, saya kutip sebentar karena ini mungkin menjadi e, khilaf atau istilah perbedaan di antara para ulama tentang masalah pembacaan yaitu bismillah jahar ataupun sir, dikeraskan ataupun dilirihkan atau tidak disuarakan. Kemarin kalau ada sebagian antum ikut e, daurah kita muwatok ya. Disebut oleh saya Hamid Alakor Abu Khairi ya, disebutkan sebenarnya bukan hanya masalah khilaf tentang masalah fikih. Bacaan bismillah itu dikeraskan ataupun disirkan. Tapi itu kembali kepada permasalahan perbedaan kiroat ternyata. Ya, kiroat kita tahu bahwasanya kiran ada ya ada tujuh yang masyhur ya yaitu tujuh yang masuk tujuh kiroah ya <clears throat> kiroah dari kiroah sabah ya kiroah yang tujuh walaupun ada beberapa kiroah yang ini e, eh, sampai sepuluh ya sampai sepuluh tapi yang masuk adalah e, eh, tujuh yang ternyata yang ada dalam e, di Indonesia lebih-lebih di Asia Tenggara kemudian Indonesia juga adalah kiranya siapa? Ha? Imam Hashim ya kan? An Hashim ya. ya nah ini. ini yang memasukkan Bismillah pada ayat yang ber pertama berarti Bismillah ikut Al-Fatihah atau tidak? ikut Alfa Al-Fatihah yang ini dipegang oleh sebagian banyak ulama-ulama syafi'iyah ya. berdalil dengan ini maka dibaca ya dibaca dengan keras ya. ini sebagian pendapat dari ulama-ulama syafi'iyah sebagian ulama yang lain Bali dan semacamnya dan lainnya mengatakan tidak dibaca dengan sir ya dibaca dengan sir walaupun dibaca dengan yaitu dengan sir tapi tidak di, dikeraskan Anak hal ini adalah ikhtilaf, ya, ikhtilaf. Sehingga kalau kita kemarin saya juga sempat uh, tanya eh, Syekh itu karena dalam e, Syekh Utsaimin bahwasanya bismillah itu bukan masuk dalam Al-Fatihah ya itu bisa lihat mungkin nanti di sini kalau enggak kalau saya ketemu di sini tentang membahas masalah itulah bismillah Saya Utsaimin itu merejihkan bahwasanya bismillah tidak masuk dari Al-Fatihah langsung mulai dari alhamdulillah alamin berdalil dengan satu hadis itu ketika ada hal diskusi kalau nggak salah Allah membagi samtu al-fatihah tadi itu itu antara aku dan hamba langsung memulai dengan alhamdulillah rabbil hmm. ini saya ini memasukkan atau tidak memasukkan bismillah dalam al-fatihah berarti alhamdulillah menjadi ayat yang pertama sementara kalau kita lihat mushaf mushaf yang kita e, kita baca ya, ini adalah apa e, bismillah pada ayat yang yang pertama Berarti nanti kalau yang berpendapat pada Al-Fatihah yaitu Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah itu berarti nanti karena tujuh ayat ini kan satu masani Al-Fatihah dikatakan juga satu masani tujuh ayat yang diulang-ulang ya tujuh ayat yang diulang-ulang. Terus di mana yang tujuh ya maka di situ sebuah saya semil berarti dari wairil maktubi alaihim ya dari situ Eh, Boyul Mautu bi alaihim walabdalin amin. Itu ayat yang ke yang ketujuh. Ya, itu pembagiannya. Itu nanti kalau untuk bisa melihat e, pembagian dari Al-Fatihah bisa ada tujuh ayat. Saya bisa memperhatikan tengah-tengahnya adalah iya karena butuh wa iya karena Itu adalah antara Allah dan hambanya sebagian untuk Allah, sebagian untuk hamba. Ya, itu ini yang dirujikan oleh Syafi'i. Alkulihal karena ini adalah ikhtilaf ya ulama sehingga nanti dalam tabiknya ya ini yang penting dalam prakteknya di masyarakat karena saya yakin antum tidak semuanya orang Jawa atau orang Jogja ya masing-masing nanti akan ketemu dengan eh, komunitas-komunitas yang mungkin akan berbeda ada yang mungkin sebagian agak ekstrim dalam bermadab ada ya ketika antum di sini belajar ya sudah tahu punya ilmu kemudian ingin menyebarkan di masyarakat maka tolong perhatikan tentang masalah kaidah-kaidah dakwah ya dimulai dengan al aham fal aham yang terpenting dan terpenting tahu di bawah alhamdulillah kemarin ketika saya kuliah ya 4 tahun di Medium itu karena jurusan adalah dakwah dan usuluddin di situ dikenalkan tentang beberapa tahapan dakwah ya, tahapan dakwah jangan hanya karena masalah ikhtilaf ya, dakwah kita ditolak ya enggak paham enggak kira-kira maksudnya jangan hanya karena kita berpegang dengan ya atau suatu yang menjadikan ikhtilaf diantaranya mungkin tadi itu Bismillah ketika di suatu komunitas atau di suatu e, desa yang disitu sangat ya kencang sekali dalam bermadhab sehingga mungkin ada sebagian loh kok nggak baca Bismillah nggak sah ya. kalau ada yang seperti itu tolong ya nanti mungkin bisa saja menjaga mengeraskan bacaan Bismillah dan itu termasuk ikhtilaf dan tidak apa-apa ya. jangan sampai hanya karena kita berpegang kepada karena saya yakinnya adalah disirkan kok ya kemudian dakwah kita, tauhid kita yang menjadi tujuan dakwah kita akhirnya tertolak. Padahal itulah intinya kita berdakwah tentang tauhid. Ya. Bisa dipahami ya. ya. Tolong nanti ketika dakwah di masyarakat ya, itu dilihat parameter yaitu yang penting kita dahulukan. Apa yang terpenting dakwah tauhid ya, meninggalkan kesyirikan ya, meninggalkan kesyirikan, kemudian menggunakan sunnah meninggalkan bid'ah itu diantara marotek marotek. ada satu ikhtilaf ya yang itu mungkin tidak jatuh dalam dosa ya atau dalam kesalahan tidak apa-apa ya itu mungkin kita mungkin sesekali kita keraskan ya sehingga karena apa yang namanya perselisihan atau perbedaan itu akan mengundang ya yaitu tidak mau menerima dakwah ya tidak mau menerima dakwah contoh misalkan masalah pakaian saja, masalah pakaian, ya, masalah pakaian. Ketika di masyarakat yang dia itu orang ya orang desa, orang desa kemudian datang dengan tiba-tiba gamis yang panjang kemudian ya dengan Mungkin di sana ada dua kemungkinan ya. Pertama akan disanjung-sanjung karena dia adalah seperti kiai ya. Anak kiai sebagian juga pakai ya bagian panjang ya, diagung-agungkan. Kedua akan ditolak ya. karena berbeda dengan pakaian mayoritas kan berbeda dengan mayoritas ya. ya ini nanti e, antum sekalian yang tahu tentang e, keadaan daerah mana di situ yang kira-kira tepat ya sehingga jangan sampai ya inti tujuan dakwah kita tertolak hanya dengan kita mengedepankan perkara-perkara yang sifatnya abdulia atau sunnah ini e, yang perlu kita garis bawahi seperti itu Nah, kita langsung pada masuk pada materi Ya di sini setelah uh, Syekh memuji Innal hamdalillah nahmatu wa nasta'inu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan seterusnya ya kemudian beliau mengatakan amma ba'du ya amma ba'du sawfa natakallamu bima yamurullahu bihi alaina min ba'dil ma'ani allati tadammanaha suratul fatihah setelah saya mengatakan amma ba'du maka beliau mengatakan ya sawfa natakallamu maka kami akan berbicara dengan apa yang Allah anugerahkan yang bulu mana yang bulu adalah menganugerahkan dengannya alaina yaitu atas kami min ba'dil ma'ani sebagian dari makna-makna yang tercakup dalam surah Al-Fatihah atau mana jemaat adalah mencakup pada surah Al-Fatihah. Wa aku min ba'dil ma'ani dan aku katakan min ba'dil ma'ani dari sebagian makna-makna. Ya. anna hadhihi surata ya. karena surat ini Wasabahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di umil Quran. Karena Rasulullah SAW, ya, <clears throat> karena surat ini Rasulullah SAW telah mensifatinya, mensifati Al-Quran eh, yaitu umul kitab tadi itu bi umil Quran dengan apa? Umul Quran. Umu artinya apa? Ibu, induk, tempat kembali. Ya. Maka dalam ayat itu fa'umuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah hawiyah sehingga di di situ ada tafsir kenapa di situ yaitu ada istiarah meminjam kata ummu ya. Padahal ummu artinya adalah ibu ya. tempat kembalinya orang tadi itu adalah hawiyah neraka hawiyah. Karena anak-anak itu kalau pergi ya, nanti kembalinya kepada ibu, kepada pangkuan ibu ya. Sehingga di istilahnya adalah tempat kembali kembalinya mereka adalah hawiyah. Ya, ini. Sehingga ibu itu terkadang dikatakan dengan tempat kembali ya anak se ya laki-laki atau perempuan walaupun dia main kemana nanti tempat kembali kepada ibu jangan kembali kepada bapak ya. karena apa ibu yang biasa mengasuh bapaknya nyambut gawe ya kan? cari dan nafkah ini ini umul kita demikian juga ya jadi ya intinya umul yaitu umul Quran wa umul wa umus syai marji'uhu dan induknya sesuatu itu adalah marjiuhu tempat kembalinya ya, tempat kembalinya Wajamiu ma'ani Quran dan seluruh makna-makna Al-Quran min awali dari awalnya dari pertamanya ila akhirih sampai terakhirnya qad tadamalha hadhihi surat ya dari awal sampai akhir ini telah tercakup dalam surat ini ya, dalam surat Al-Fatihah. Hmm, ini. Jadi ternyata ini ialah dikatakan induknya kitab karena semuanya makna-makna dari awal sampai terakhir ada dalam Al-Fatihah. Ada dalam Al-Fatihah. Ya. Dan inti kita diciptakan karena intinya kita adalah beribadah kepada Allah. Wa ma'alakul jinna wal insa illa liya'budun. Mentauhidkan Allah. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Kecuali mereka beribadah kepada ku Ai wahidun. Maksudnya adalah mentauhidkan aku. Di sini tercakup dalam apa? Ayat iya karena butuh wa iya karena stain. Ya. Jadi intinya ya, Al-Quran ada pada surah Al-Fatihah dan inti dari surah Al-Fatihah ada pada kalimat iya karena budu wa iya karena setain Kemudian di sini saya mengatakan walakin qabla dzalika akan tapi sebelum yang demikian itu ya Awatu an udzakkira bi ahamiyati ma'rifati tafsir kitabillahi subhanahu wa ta'ala. awatu aku ingin ya, wadda ya itu ingin berkehendak. Ya. An udzakkira untuk menyebutkan bi ahamiyati tentang keutamaan, pentingnya, urgen ya. Ma'rifati tafsir kitabillah, mengetahui itu tafsir kitab Allah Subhanahu wa taala. Awrad Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi kitab alladhi sanafahu wa risalah risalatun saghiratun fi usuli tafsir. Ya. Eh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya, telah membawakan atau yang meriwayatkan dalam kitabnya yang telah beliau susun sanafahu yang beliau susun bahwa risalatun saghiratun dan itu adalah risalah yang kecil susunan yang kecil fi usuli tafsir dalam usul tafsir haitsu qala ketika beliau mengatakan wa minal ma'lum anna kulla kalamin fal maqsudu minhu fahmu ma'anihi duna mujarati alfadhihi ini penting ya perkataan Syekhul Islam Utamiyah mengatakan wa minal ma'lum dan sudah sesuatu yang diketahui maklum itu sesuatu yang diketahui anakula kalamin bahwasanya setiap perkataan fal maksudu minhu maka maksudnya intinya dari itu adalah apa fahmu ma'anihi itu faham maknanya tadi mungkin saya sudah menyampaikan dalam mukadimah inti daripada Quran diturunkan apa -apa? paham maknanya bukan hanya sekedar lafadznya saja bukan sekedar lafadznya saja Duna mujarati al-fadhi bukan sekedar lafad-lafadnya saja. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Iya. Ini yang harus kita pahami, ayuhal ikhwah. Ya, terutama bagi para tulabul ilmi, penuntut ilmu, ya. Quran tidak cukup kita baca, tidak cukup kita hafalkan, tidak cukup, ya. Tapi intinya adalah kita pahaminya ayat per ayat surat per surat kita kaji ya ya kita kemudian ambil di situ itu yaitu itu ayat petunjuk dari ayat tersebut maka sering saya ngisi tafsir itu pakai kitab yaitu Aisyah Tafasir karena di situ ada yaitu ayat petunjuk dari ayat ya setiap dua atau tiga ayat di situ ada petunjuk ayat apa makna dari ayat tersebut apa yang menuntut kita yang kita dituntut untuk mengamalkan maka di situ sebutkan tentang masalah keimanan ya kita harus mengimani tentang adanya yaumul ba'ats hari kebangkitan ya yaumul jaza di situ ya kemudian nanti ya, kalau berkaitan dengan hukum ya kita disebutkan tentang ya hukum-hukum tersebut sehingga kita paham oh, maknanya ini toh ya sehingga kita harus seperti ini ini penting supaya kita apa bisa mengambil itu makna daripada Al-Qur'an dan ini tidak inti daripada Al-Qur'an diturunkan sehingga mungkin sebagian sahabat mungkin ada yang belum menghafal Quran, ya, kemudian meninggal dunia. Tapi kalau kita lihat akhlak mereka, ya, kemudian tauhidnya, akidahnya sesuai dengan apa? Al-Quran, ya, Al-Quran. <clears throat> Duna di al fadhi ya, itu bukan sekedar lafat-lafatnya saja, ucapan-ucapan atau lafatnya saja, Fal Qur'anu aula bidzalika, maka Al-Qur'an itu aula bidzalika, maka lebih layak untuk yang demikian itu. Lebih layak untuk kita pahami maknanya, ya, bukan sekedar lafaznya saja. Karena nanti akan kita ketemu ketika kita menceritakan dalam Quran ketika diceritakan tentang keadaan Bani Israel, ya. Yang mereka itu suka merubah-rubah kitab Allah yaitu Taurat, ya. Sebagian mereka yaitu hanya sekedar membaca saja ya atau mungkin paham tapi kemudian dirubah-rubah ya. ini adalah keadaan orang-orang Bani Israel ya. ada yang seperti ibaratkan dalam Al-Quran yaitu yahmil asfar yaitu Kahimar yahmil asfar seperti khimar yang memikul apa kitab-kitab besar ya. Loh, Quran saya banyak di mana di masjid ada di rumah ada di sana ada dibaca enggak ya kadang-kadang dibaca tafsirnya dibaca enggak ya jarang-jarang nah ini jangan sampai seperti itu nanti diibaratkan seperti kalhimar ya yahmidu asfara seperti himar keledai yang dia membawa kitab-kitab yang besar yang tebal ya. jangan kita bangga dengan kitab yang besar tapi kita tidak pernah membacanya wa aidan dan demikian juga fal adatu tamna'u an yaqra'a kitaban fi fannin minal ilmi katibbi wal hisabi wala yastashiru wala yastashrifuhu fa kaifa bi kalamil ladhi huwa ismatuhum wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum wa qiyamu dinihi wa dunyahum ya demikian juga maka al-adah sudah menjadi suatu kebiasaan ya suatu yang berlaku ya di suatu tempat tamnak akan akan tercegah ya bahwasanya apa ayat kaum ketika suatu kaum dia membaca suatu kitab suatu buku ya fifani minal ilmi dari ya cabang-cabang ilmu Fani itu adalah ya seni-seni ilmu dari cabang-cabang ilmu contohnya apa tibbi wal hisab contohnya dalam masalah kedokteran wal hisab dan matematika perhitungan Kemudian dia ya tasrihun dan dia tidak meminta penjelasan. Ya. Syarhu itu penjelasan. Jadi kalau nanti dalam sorof itu kalau ada fiil didalil dengan is itu adalah meminta yaitu meminta ya istisqa meminta hujan istighfar meminta ampunan istasroha stasrihu itu meminta, yaitu penjelasan dan dia tidak meminta penjelasan dari kitab tersebut Fakaifa bi kalamillahi alladhi huwa ismatu. Maka bagaimana dengan kalam Allah yang dia adalah ismatuhu, yaitu suatu yang menjadi kemuliaan mereka. Kalau dalam masalah ilmu kedokteran, dalam matematika atau dalam ilmu yang lainnya, maka itu akan tercegah orang itu kalau membaca saja tanpa yaitu mengerti maknanya. Bagaimana dengan Al-Qur'an? Ya, bagaimana dengan Al-Qur'an? Wabihi najatuhum yang mana dengan Al-Quran tersebut najatuhum keselamatan mereka. Karena nanti dalam Al-Quran diterangkan tentang surga, tentang neraka, bagaimana keadaan surga, sifat-sifat orang yang menuju ke surga, demikian juga neraka, bagaimana penduduk ahli neraka, bagaimana ngerinya di dalam neraka sudah diterangkan dalam Al-Quran. Ya. Maka orang yang hanya sekedar membaca saja dan tidak mengetahui maknanya, ini seperti orang yang ya dapat pesan ya, kalau saya ibaratkan dapat pesan SMS misalkan ya e, misalkan ya Fulan ya tolong kamu datang ke masjid ya saya kamu datang ke masjid saya kasih hadiah dibaca paham maknanya maksud dia tahu dia baca tapi nggak dilaksa nggak dilaksanakan dibaca terus ya tolong saya datang tolong datang ke masjid nanti akan kasih dia dibaca diulang-ulang bahkan dihafalkan ya tapi dia nggak datang ke masjid ya, akhirnya yang dapat hadiah bukan dia orang lain orang lain inilah Quran itu penuh dengan makna penuh dengan yaitu ya ada perintah ada larangan ya, di situ sehingga orang yang sekedar membaca saja walaupun dia paham artinya tapi tidak melaksanakan dia tadi seperti itu ya seperti itu Wabihi najatum dan dengannya keselamatan mereka, wasa'adatum dan kebahagiaan mereka, Waqiyamu dinihim dan tegaknya agama mereka, wa dunyahum dan dunia mereka. Ay la yastafsiruhu, la yastafsirun ya, mereka tidak meminta tafsirnya tidak meminta tidak yaitu mencari tafsirnya wa yatlubuna minal ulama ya dan mereka meminta kepada para ulama ayyubayyinu lahum maknahu untuk menerangkan kepada mereka makna-maknanya maknanya <clears throat> ma'anna kita Allahi azza wa jalla tibul qulub sementara bahwasanya kitab Allah yaitu Al-Qur'an ya bukan hanya ya obat untuk raga, untuk jasmani kita, tapi tibul kulub yaitu mengobati hati kita. Wal abdan juga yaitu badan kita, bukan hanya masalah badan, tapi juga sebagai obat. Ya, tib yaitu dalam yaitu hati dan badan kita. Sehingga Allah mengibaratkan Al-Quran itu seperti seperti al-wais Ahmad Salim Waisi eh, yaitu seperti al waisi yaitu seperti hujan ya seperti hujan karena apa tanah itu akan menjadi subur kalau ada hujan ya akan bisa ditanami kemudian nanti akan tumbuh tumbuhan kalau ada ada hujan Itulah perumpamaan ketika Allah yaitu mengumpamakan bahwasanya Al-Qur'an itu seperti air hujan. Demikian juga hati. Ya, hati itu akan bisa subur, ya. Bisa subur itu dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Dengan apa? Al-Qur'an. Au qasibi minas sama'i fihi dhulumatun wa ratun wa ratu wa ratu eh, wa ratu. Ya, atau qasibin au qasibi minas sama' atau seperti air hujan yang deras dari langit Fihi dulumat ya, yang dalamnya ada kegelapan. Nah, ya. ini bisa ada halilintar ya di situ. Itu nanti bisa dibaca eh, e, dalam tafsir yaitu tentang masalah e, Al-Qur'an itu seperti al-qais yaitu seperti air hujan. Ketika tanah itu butuh air, butuh air hujan untuk menghidupi atau untuk yang menumbuhkan tanaman supaya tanah itu subur demikian juga hati maka butuh Al-Quran untuk menghidupkan hati kita orang yang dia dalam hatinya tidak ada Al-Qur'an, ya, tidak tersirami dengan Al-Qur'an, maka itu nanti hatinya akan menjadi hati yang mati, hati yang mati. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Isra ya, menukil tentang firman Allah Subhanahu wa taala وَنُنَزِّلُ مِنَ Qur'an, مَا هُوَ شِفَاءٌ lil mu'minin." dan dialah yang telah menurunkan minal Quran kepada Al-Quran bahwa syifa yang mana apa yang dia itu adalah syifa obat warahmah dan dia adalah rahmah kasih sayang lil mukminin bagi orang-orang yang beriman wa hadzal ladzi qalahu hadha syekhul jalil rahimahullahu taala dan inilah yang telah dikatakan oleh Syekhul Usa yaitu Syekh Al-Jalil. Itu Syekh yang mulia. Rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Yujibul yujibul insan al-intibah. Ya. Wajib bagi manusia untuk memerhatikan. Lidah yang bagi lukuli insanin. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi setiap manusia di kuli insan setiap manusia wala siyam syabab lebih-lebih asyabab kebanyakan pemuda lebih-lebih apa pemuda lebih-lebih pemuda <clears throat> tafsiru an kalamillah untuk yaitu mengerti tentang makna mencari tafsirnya tentang kalamullah Kenapa kok pemuda? Karena pemuda ini akan menggantikan generasi tua. Maka terlihat dalam hadis Rasulullah SAW ketika nanti Allah akan menaungi dengan naungan yang tidak ada naungan selain Allah SWT sab'atun ilmu fi dhillihi ya la dhilla illa diluh ya di mana ada tujuh orang yang Allah akan naungi dengan naungannya di mana di suatu hari tidak ada naungan selain naungan Allah SWT jadalah rojulun seorang laki-laki ya laki-laki ya. atau seorang laki-laki karena dia laki-laki yang ya atau yang situ adalah ya kalau hatinya itu biasa bergantung pada masjidnya banyak disebutkan adalah laki-laki yang dia itu masih muda ya karena apa berbeda dengan orang tua berbeda dengan orang tua sama perbuatannya tapi yang melakukan pemuda sama orang mengakibatkan hukum yang berbeda ya hukum yang yang berbeda ya. pemuda yang belum nikah berzina hukumnya apa hukumnya apa Cabut. orang tua yang dia berzina hukumnya apa Baca. karena pendorongnya sudah berbeda orang sudah punya keluarga sudah punya istri ya apa alasan dia berzina sudah ada istrinya ya walaupun sama-sama tidak boleh tapi nanti akan berakibat beda ya beda pemuda dia belum punya istri ya punya istri semangatnya masih kuat ya kemudian ya, sehingga akan melakukan hukum yang yang berbeda jadi semakin lemah pendorong dari sesuatu hal tersebut ya maka ketika dia melakukan perbuatan salah atau maksiat maka semakin besar yaitu hukumannya hukum hukumannya maka ada tiga hal orang yang nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah yaitu ailu mutakabir, orang yang miskin sombong. Enggak. Orang kaya sombong, enggak boleh. Tapi itu ya bisa dimaklumi, ada yang disombongkan, enggak. Tapi yang kebangetan itu miskin som, sombong. Ya, enggak ada yang disombongkan. Ini orang yang miskin sombong, ya Kemudian syekhun zanin, orang tua yang sombong, orang tua yang berzina. Ya, bukan berarti pemuda boleh berzina, tidak boleh. Ya. Tapi yang kebangetan itu orang tua, ya sudah kakek-kakek zina. Gitu. Ya. Sudah waktunya untuk ya, cari bekal yang banyak karena sudah mau meninggal dunia, ya kan? Ini kok berzina? Ini kebangetan, gitu ya kebangetan. Kemudian seorang pemimpin yang dia itu e, mencuri atau dia menipu ya apa alasan seorang pemimpin dia punya tentara dia punya pasukan kenapa harus dia berbohong nggak ada alasan untuk berbohong ya kalaupun cuma ditakuti dia punya tentara punya kekuasaan ya, ya. yang ini apa di antara maka tadi itu pendorong <clears throat> ya semakin kuat pendorong maka hukumannya disitu akan semakin yaitu lebih rendah daripada sebaliknya Nah, ini wala mas sabab, lebih-lebih para pemuda, ya, pemuda yang dia itu mungkin belum punya tanggung jawab, anak istri belum punya, ya, yang dia itu masih e, sekolah menuntut ilmu, karena memang sudah kewajibannya itu menuntut ilmu. Beda dengan orang tua, sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya tanggungan, harus mencari nafkah, ya. maka berbeda, ya, berbeda tiga. Wala siyama sabab, lebih-lebih yaitu para pemuda Ayat Tafsiru, an kalamillah untuk mengetahui makna itu tentang mengetahui tafsirnya dari kalam Allah, wa yasalu ahlal ilmi dan untuk bertanya kepada ahlul ilmi ya bertanya kepada para ulama wa ayyar wa ayyuraji'u kita kutubat tafsir dan untuk merojaah ya kembali kepada kitab-kitab tafsir ya sudah tidak zamannya lagi para pemuda penuntut ilmu kok apa bicaranya misalkan katanya-katanya tidak lagi katanya-katanya kenapa ya, pemuda penuntut ilmu dia harus ilmiah ya tidak apa ilmiah jadi jangan sampai khotbah di depan orang banyak ya, Allah mengatakan dalam firman yang artinya misalkan sudah tidak, pakai Arab lagi harus apa katanya demikian demikian tidak harus apa bersumber ya kalau kitab kitabnya dari mana ya ya kemudian kalau hadis itu hadisnya dari mana ya itu harus siap untuk ditanya seperti seperti itu pemuda harus siap untuk belajar belajar ilmi wa ayyuraji'u kutubat tafsir ya untuk murojaah kembali ya murojaah pada kitab-kitab tafsir ya maka di sana ada beberapa kitab tafsir ya baik yang e, para ulama-ulama terdahulu maupun yang sekarang dan yang sekarang adalah itu tafsir saya Ibnu Saimin ya kitab dulu ya, adalah kitab seperti kitabnya tafsir yaitu Ibnu Kasir ya, atau Ibnu Jarir atau Bari atau yang selainnya Ya, li'annahu qad min hadis salafi khususan as-sahabah. Karena sesungguhnya ya, sungguh telah ada dari petunjuk dari para salaf. Siapa para salaf? Yaitu para generasi ya awal-awal ya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Ini masalah kalau kemarin ya apa itu ketika bahas kita muwatok itu seperti hidup di zaman Imam Malik ya karena Imam Malik kan termasuk pendahulunya Imam Syafi'i, pendahulunya Imam Hambali, pendahulunya Imam Hanafi, awal-awal ya. Itu dengan ketemu dengan para tabiut tabiin ya. Dekat sekali dengan apa? Generasi para sahabat. Berarti dengan kepada Rasulullah SAW, dekat sekali. Nah, ini luar biasa. Bagaimana mereka itu para ulama itu masa Allah ya. Semua ucapannya itu yaitu bersumber dengan apa? Dengan itu hadis-hadis Rasulullah SAW ya, dengan kalamullah ya, luar biasa sehingga e, ucapannya apalagi Imam Maliki yang dia adalah penduduk yaitu asli Madinah atau Mekah di situ maka tidak sembarangan ucapan atau sudah kaulnya Imam Malik ya ini bisa menjadi hujah juga karena itu adalah mayoritas yang dilaksanakan para penduduk yaitu Mekah di situ ya berarti ada kebiasaan para para sahabat ya sehingga ada yang berpegang pada yaitu e, kebiasaan dari penduduk Madinah di situ. Di qad min hadis salaf khususan as-sahabah. Ya, karena sesungguhnya telah ada daripada petunjuk dari para salaf lebih-lebih khususan yaitu secara khusus as-sahabah yaitu para sahabat wahum qudwatuna dan mereka adalah petunjuk kita, qudwah contoh kita, panutan kita radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah meridai mereka annahum bahwasanya mereka kanu la yatajawazuna asra ayatin hatta yata'allamuha lafdan wa ma fiha min al-ilmi ini para sahabat ya <coughs> bahwasanya mereka la yatajawazuna mereka tidak melampaui asra ayat 10 ayat 10 ayat itu tidak banyak 10 ayat ya jumlah ayat hatta yata'allamuha sehingga mereka mempelajarinya mengerti ya dari 10 ayat itu lafdun wa ma fiha min ilmi baik secara lafaz dan apa-apa yang dalamnya berupa ilmu kadang terbalik dengan zaman sekarang ya zaman sekarang bacanya cepat-cepat ya bacanya apa cepat-cepat kalau para sahabat tidak 10 ayat dipelajari lafadznya maknanya apa yang terkandung dalam ayat tersebut dikaji masya ya para ulama ya para ulama ya inilah para sahabat yang menjadi kutwah yaitu contoh bagi kita teladan bagi kita ya mari kita ya e, kalau belum bisa baca kitab bisa beli terjemahan ya kitab-kitab tafsir saya semin atau kitab terdahulu dulu kasir sudah ada yang terjemahkan yang dikaji ayat per ayat ayat per ayat wa hadha huwal ma'na wa ma fiha minal amal wa hadha huwa tatbiq qalu fatalamna al-Qur'an wal ilma wal amal jami'an wa hadha huwal ma'na inilah dia adalah al-makna wa ma fiha minal amal dan apa yang ada di dalamnya dan ayat tersebut berupa amal daripada amal karena apa setelah paham amal ya tapi pengamalan ini yang penting Wahada wa tadbik dan inilah adalah tadbik praktek. Nah, praktek ya ikhwah. Ini penting. Kita belajar Quran Sunnah bersumber kepada Quran dan Sunnah. Pedoman kita adalah Quran dan Sunnah. Sudah menjadi semboyan. Bagus, bagus. Tapi jangan hanya menjadi semboyan. Ya, kembali kepada kitab dan sunnah jangan hanya menjadi semboyan ya kita harus terdahulu bahwasanya kita kembali kepada Quran bukan hanya sekedar lafadznya saja bukan hanya sekedar bacaannya saja tapi maknanya ya maknanya ini yang terkadang belum difahami oleh sebagian kaum muslimin ya mungkin juga para ikhwah juga ya ini sehingga apa mari kita setelah baca kita pahami makna dan isinya karena itulah inti daripada Quran itu diturunkan Wahata wa dan inilah prakteknya. Sehingga mereka mengatakan fatalam Al-Qur'an, kami belajar Al-Qur'an wal ilma dan ilmu wal amal dan amal jami'an semuanya. Semuanya. Ya. Nah, ini diantara hal yang penting yang semoga dengan Eh, beberapa nasihat dari para ulama ya, semakin membuat kita tergugah ya. seperti kita sadar bahwa Al-Quran ya, ini akan menjadi apa akan menjadi kudah kudan petunjuk bagi kita ketika apa ketika kita pahami makna dan isinya ya. nanti jangan sampai ya, Al-Quran ini berdebat kita di hari kiamatnya di hari hari kiamat ya Jangan sampai juga saya kita kaum muslimin sudah diturunkan Al-Qur'an dan sampai nanti ada yang ada yang ditanyakan bukankah Al-Qur'an sudah turun? Ya, bukankah Al-Qur'an sudah turun? Berapa ayat dari Al-Qur'an yang sudah kamu pelajari? Ya, kalau kita tidak pernah mempelajari ya, mungkin separuh Quran tidak. Berapa juz yang sudah kita pelajari? Ya, makna dan isinya belum juga. Ya, berapa surat yang sudah kita pelajari? Apa kita akan menjawab belum juga? ya. Padahal Quran ada di hadapan kita, ya. Tafsir sudah ada di hadapan kita. Para ulama masih ada, masih hidup, ya. Jangan sampai nanti kita termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an suatu yang mahjura, suatu yang ditinggalkan, ya. Hanya dipahami oleh dibaca bacaan saja tapi tidak pernah dipahami isinya. Allah taala alam swt e, mungkin itu sebagian khutbah insya akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang mungkin hari jadi pindah ya hari Sabtu jam 9 pagi ya, jam 9 pagi silakan e, para ikhwan semua nanti kita akan lanjutkan pada hari Sabtu insya Allah itu materi tafsir surah Al-Fatihah Allah Ta'ala alam suwab demikian yang bisa kita sampaikan eh, akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.